serta mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah yaitu As-Sunnah dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu ingatlah kepada aku maka aku akan ingat kepada kepada kalian dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kalian kufur. Fadhkuruni adhkurkum ini merupakan Kewajiban yang harus dilakukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan di sini dengan perkataan beliau yadhkuru ta'ala ibadahu al-mu'minin ma an'ama bihi alaihim min bi min bi'satir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihim yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min raza'il akhlaq ودنس, ودنس nufus wa af'alil jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hamba-hambanya yang beriman apa-apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka yaitu dari diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka di mana beliau telah membacakan ayat-ayat Allah yang jelas kepada mereka dan Allah telah sucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk dan dari ke kejelekan jiwa serta dari perbuatan-perbuatan jahiliyah wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya wa yuallimuhumul kitab wa huwal Qur'an wal hikmata wa hiya sunnah dan Rasul telah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan mengajarkan al-hikmah yaitu as-sunnah wa yuallimuhum ma lam yakunu ya'lamun dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka belum ketahui. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan nikmat ini maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu dengan nikmat Allah mengutusnya nabi mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang sangat besar oleh karena itu kata Ibnu Abbas ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan menyuruh orang beriman Agar mengakui nikmat dengan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diutus Nabi merupakan nikmat yang sangat besar yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, dari kebodohan menuju kepada cahaya ilmu, dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dari perbuatan-perbuatan bid'ah menuju kepada perbuatan sunnah. Dan ini merupakan kenikmatan yang agung, yang wajib disyukuri. Dan mensyukurinya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sebagaimana kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Kalau zikir kepada Allah merupakan imbal balik bagi seorang untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasul. Rasul sudah tiada dan yang melanjutkan adalah para ulama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya lam yarithu دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi dan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham mereka tidak mewaris mewariskan harta benda bagi, bagi kita akan tetapi mereka telah mewariskan kepada kita ilmu barang siapa mengambilnya maka dia telah mengambil warisan yang banyak, bagian yang sangat banyak. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kita harus berterima kasih kepada para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah para ulama yang mulia. Yang mereka mereka menjelaskan kepada kita kitab Allah mereka menjelaskan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an? Bagaimana kita bisa memahami apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, bersyukurlah. Jangan mengkufuri dengan adanya para ulama. Dekatkan kaum muslimin dengan para ulama Jangan jauhkan mereka dari ulama karena mereka merupakan pewaris para nabi. Bagaimana mungkin seorang bisa memahami perkara-perkara yang pelik dalam agama ini kalau tidak dituntun oleh para ulama? Mereka telah menyusun seperti Al-Imam Syafi'i bagaimana menyusun ilmu usul fiqh sehingga bisa dijadikan alat untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana para ulama-ulama hadis telah berupaya sekuat tenaga dari zaman ke zaman untuk menyaring dari sahih dan dhaifnya. Dan tidak akan pernah sepi dari zaman ke zaman ini dari para ulama sehingga banyak dari orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Justru kalau kita melakukan hal ini sama halnya kita tidak bersyukur kepada Allah dan kalau orang tidak bersyukur kepada tidak berterima kasih kepada manusia, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah berterima bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan adanya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman yang tidak akan pernah kering dari ulama-ulama rabbaniyin, orang-orang yang telah memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Mereka lah ulama rabbaniyin. Kita kenal siapa itu? Al-Allama Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abbas Rahimahullah taala. Kita kenal dan kita tahu siapa itu Syekh Muhammad bin salih Al-Utsaimin. Al-Faqih, Al-Zahid, Al-Wara Rahimahullah taala dan kita tahu siapa Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah taala. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada mereka karena mereka sudah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan oleh seorang alim yaitu Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili mengapa kita tidak banyak bertanya kepada mereka ketika mereka masa hidupnya karena apa? Karena kita melihat setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka berapa banyak persoalan-persoalan yang seandainya ditanyakan kepada mereka di masa hidupnya. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan nikmat ini, yaitu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah meninggalkan kita dilanjutkan oleh para ulama. Oleh karena itu wajib bagi orang beriman untuk mengakui nikmat yang sangat besar ini dan sebagai imbalannya mukabilnya wa muqabilatuha bizikrihi wa syukrih sebagai mukabil sebagai imbal balik adalah kita berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun <clears throat> ingatlah kalian kepada aku pasti aku ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku maka aku akan dan jangan mengkufurinya. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Al Hasan Al Basri beliau mengatakan Inna innallaha yadhkuru man dzakarahu wa yazidu man syakarahu wa yu'adzibu man kafarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang-orang yang ingat kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya dan menambahkan nikmatnya bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah serta akan menyiksa dan mengazab orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah tidak hanya dengan lisan berzikir kepada Allah, tidak terbatas kepada tasbihat, kepada ucapan-ucapan tasbih, tapi berzikir kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu, juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk berzikir di samping berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini yaitu zikir pagi dan petang bagaimana syarah yang disampaikan oleh ulama dalam masalah ini sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat dan kita benar-benar faham apa yang kita baca untuk zikir pagi dan petang karena kalau hanya sekedar kita membaca tanpa memahami apa yang kita baca tentu saja akan mengurangi nilai ya karena kita tidak paham apa yang kita baca ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah banyak sekali perkara-perkara yang merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang mati. Ikhwan Fidin rahimani Warahmatullah Ibnu Abbas juga mengatakan kalau kita berzikir kepada Allah ini lebih banyak Allah ingat kepada kita. Zikrullah iyyakum akbar min zikrikum iyyah. Ingatnya Allah kepada kalian lebih besar dibandingkan ingatnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu." Akhrajahul bukhari wa Muslim. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya maka aku ingat dalam diriku dan barang siapa yang ingat kepadaku di depan orang banyak maka aku mengingatnya di depan orang banyak yang lebih baik darinya yaitu di depan para malaikat saya ambil untuk penjelasan zikir pada sore hari ini dan untuk selanjutnya barangkali insya Allah dari zikir pagi dan petang karena zikir pagi dan petang ini merupakan kunci dari banyaknya kebaikan kalau kita mau memperhatikan satu persatu zikir-zikir yang ada di dalam azkarus sabah wal masa bisa Anda dapatkan dalam Hisnul Muslim oleh Dr. Al-Qahtani dan juga bisa Anda dapatkan dari buku-buku yang lain seperti yang ditulis oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang bisa dimanfaatkan. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lian aquda ma'a qaumin yadkurun Allah Ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tika arba'ata min walad Ismail." Sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat subuh sampai terbitnya matahari lebih aku sukai dibandingkan membebaskan empat budak dari keturunan Nabi Ismail. Wali an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil asr ila an taghrib asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ah. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari surat asar sampai terbit sampai terbenamnya matahari lebih aku sukai dibandingkan dengan membebaskan empat orang budak. Ini menunjukkan zikir waktu pagi dan sore ini kita lakukan adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan setelah sholat asar sampai malam sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir kepada ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum min alghafilin Ingatlah Tuhanmu pada dirimu di dalam dirimu tadarruan dengan khusyuk dan dengan rasa takut tanpa mengeraskan suara di waktu al-ghudu wal asal al-ghudu adalah waktu pagi setelah surat subuh sampai terbitnya matahari wal asal adalah waktu sore yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari dan hadis ini sahih disahih di, hasankan oleh Albani yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa hasanu al Albani ikhwan Fudin rahimani wa rahimakumullah tentu saja akan terbesit dalam benak kita di sini ma'aqaumin min Allah yaitu kaum yang berzikir kepada Allah banyak dari orang-orang menjadikan hadis ini sebagai dalil zikirnya orang-orang bersama-sama, yaitu yang kita kenal dengan zikir berjamaah. Maka tentu saja tidak demikian, insya Allah akan ada nanti penjelasannya. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Di antara zikir pagi, pagi dan petang yang kita baca adalah yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi yang kita kenal Surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Hadis ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ya di mana Ubay bin Ka'ab beliau ketika itu memiliki tempat yang untuk mengeringkan kurma dan kurma tersebut berkurang faharisahu dzata lailah dan dia menjaganya satu malam فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام dia punya anggur yang dikeringkan kemudian anggur tersebut berkurang satu malam dia menjaganya tiba-tiba di apa namanya uh, eh, dabahnya yaitu di hewannya ada seorang anak yang menyerupai anak yang sudah berusia balik kemudian Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepadanya dan anak tersebut menjawab salamnya. Lalu bertanyalah Ubay bin Ka'ab faqala man an ma anta? Jinniyun am insiyun? Siapa engkau? Jin atau manusia? Maka anak tersebut mengatakan, "Jinni, aku lah jin." Qala fanawalani yadak fanawalahu yadah. Kemudian ditunjukkan tangannya dan juga tangannya dia ditunjukkan. Faiza yaduhu yadu kalbin wa sya'ru sya'ru kalbin. Kemudian dia lihat ternyata tangannya seperti tangannya anjing dan juga rambutnya seperti rambutnya anjing. Dan Ubay bin Ka'ab mengatakan hada halqul jin. Ini merupakan ya bentuk jin. Ya. Qala qad alam qad alimatil jin anna ma fihim rajulan ashaddu minni. Dan dia berkata, telah tahu jin bahwa di mereka ada laki-laki yang lebih ya lebih keras daripada aku. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, "Fama ja'a Apa yang membuat kamu datang ke sini?" Ya. Apa yang kamu bawa? Fama ja'a bika? Qala anak annaka tuhibbus sadaqah. Jadi ab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab apa membuat dia datang ke sini? Dia mengatakan jin tersebut bahwa engkau suka bersedekah. Fajina nusibu min amik, maka kami datang untuk mengambil makananmu. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Fama yunjina minkum?" Apa yang bisa menyebabkan kami terlindungi dan selamat dari kalian? Maka jin tersebut mengatakan, "Hadhil ayah allati fi suratil Baqarah." Ini ayat ini yang terdapat dalam surat Baqarah yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum dan seterusnya barang siapa kata jin tersebut mangqalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa yang membacanya di waktu sore, di waktu petang, maka dia akan terlindungi dari kami sampai waktu pagi. Waman qalaha hina yusbihu ujira minna hatta yumsiya. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka dia akan terlindungi dari kami di waktu sampai waktu sore. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم fadzakara dzalika lahu. Kemudian pada waktu pagi karena kejadiannya pada malam hari ya ketika itu si Ubay bin Ka'ab beliau punya anggur kering kok bisa berkurang ternyata diambil oleh jin tersebut. Kemudian beliau jaga, ketika beliau jaga terdapatlah jin yang menyerupai anak kecil namun tangannya seperti tangannya anjing, rambutnya seperti rambutnya anjing. Kemudian terjadi dialog di antara mereka berdua dan ngaku bahwa dia adalah jin. Kemudian mengatakan alasan datangnya jin tersebut yaitu karena si Uba si sahabi ini Ubay bin Kaab senang bersodakoh dan jin ini mengganggunya yaitu mengambil barangnya, mengambil makanannya. Kemudian bertanyalah Ubay bin Ka'ab, kira-kira apa yang bisa menyebab, menyebabkan kami terlindungi dari kalian, dari godaan kalian. Kemudian jin ini mengatakan, ya, yaitu ayat kursi. Dan sampai pagi hari, kemudian dibawakan kepada Nabi kabar tersebut, dan beliau mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, sadaqal khabith telah benar al-khabith yaitu al-khabith ini sesuatu yang jahat, yang jelek yaitu syaitan, iblis atau jin dan lain sebagainya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ini merupakan pengakuan dari musuh kita yaitu syaitan bahwa syaitan tidak akan bisa menggoda kita kalau kita mau membaca ayat kursi di siang di pagi hari maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai sore hari. Dan kalau kita mau baca ayat kursi di sore hari, maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai pagi harinya. Tentu saja, kalau kita sudah membacanya, kalau masih terjerumus ke dalam godaan syaitan, maka kita lihat bagaimana kita membacanya. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja harus dengan hati yang hadir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami apa yang terkandung di dalam makna zikir tersebut. Bukankah di dalam ayat kursi ini mengandung sesuatu yang sangat besar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Di mana lafaz Allah ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga dibenarkan oleh Sibawih sebagai orang yang mengerti tentang ilmu nahu bahwa lafaz Allah ini merupakan uh, lafaz mustaq ya mustaq dari kata ilah dan Ibnu Qayyim mengatakan semua nama-nama Allah yang baik terkumpul di dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz Allah ini merupakan nama yang mencakup semua nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim juga mengatakan barang siapa yang menyebut nama Allah ketika dia dalam keadaan sedih, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika disebut dalam keadaan hina, maka Allah akan mendatangkan kemuliaan. Ketika Allah, ketika dia menyebut nama Allah dalam keadaan miskin, maka Allah akan mendatangkan kekayaan. Ketika dia menyebut Allah dalam keadaan lemah, Allah akan mendatangkan kekuatan. Sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Syarah Fathul Majid, secara Kitab Tauhid. Allah tidak ada yang sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yaitu yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kalau orang berdoa dengan ya hayyu ya qayyum, maka Allah malu untuk menolak doa orang tersebut. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya yaitu Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Di mana Allah tidak pernah kenal rasa kantuk dan juga tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ad bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perhatikan di sini susunan bahasa lahu ma fis samawati wa ma fil ad. Dikedepankan di sini khabarnya, kemudian mubtada'nya. Biasanya kalau kita mengatakan mubtada' dulu baru khabar, bukan berarti ini tidak mengandung makna, ya. Takdimu ma haqquhu at-ta'khir. Mengedepankan apa yang haknya menjadi di depan kemudian ditaruh di belakang seperti kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang mengatakan nak na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembah kepada engkau dan kami mohon pertolongan kepada engkau. Maka secara susunan bahasa tidak salah. Namun maknanya ya, ketika objeknya ada di belakang seperti itu, maknanya masih mengandung untuk menyembah kepada yang lain. Namun ketika objeknya ditaruh di depan maf'ul, ditaruh di depan iya karena butuh wa karena nasta'in, maka ini maknanya adalah hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Artinya kita bertauhid kepada Allah. Demikian juga di sini lahu mafis samawati wa Ya. Kalau kita katakan mafis samawati wa lahu lillah ini masih mengandung kemungkinan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan, mengedepankan lahu ma fis samawati wa ma fil Maka milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka ketika kita membaca ayat ini, berhenti pada ayat ini, maka kita akan turun dan merendahkan diri di hadapan Allah, tidak akan pernah menyombongkan diri bahwa yang ada di langit dan ada di bumi ini semata-mata hanya milik Allah tidak ada satupun orang yang bisa menguasainya. Hanya milik Allah, sehingga perlu apa dan buat apa kita mengandalkan yang lain selain Allah dalam kehidupan ini. Untuk apa kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai dan memperoleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sementara hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga tidak perlu gentar dan tidak perlu takut dengan kehidupan ini para jemaah. Kalau orang sudah membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari. Dia akan terlindungi dari godaan syaitan dan dia akan terlindungi dari segala godaannya termasuk tergiurnya untuk mendapatkan mafil ardi ini umum apa saja yang ada di bumi dari jabatan ya, dari harta dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia akan tetap semangat dan istiqamah ketika dia membaca ayat ini dengan memahami maknanya bahwa hanya milik Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Untuk apa aku harus mengambil dengan cara yang tidak diridhoi Allah? Untuk apa harus aku mengambil dan meminta kepada selain Allah? Ya yang sudah santer sekarang ini. Orang sakit datang kepada paranormal, orang sakit datang di Jawa Timur. Saya dengar kabar mereka datang kepada anak kecil yang dianggap bisa mengobati sakit dan seterusnya, sampai tidak masuk akal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau kita lihat mereka kebanyakan dari kaum muslimin, maka membaca ayat kursi kalau kita masih tergoda oleh gangguan syaitan, maka kita perhatikan apakah kita sudah membacanya dengan makna yang sebenarnya. Apakah kita sudah mendalami apa yang terkandung dalam ayat kursi ini? Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu, syafaat ini tidak mungkin dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan syarat sebagaimana penjelasan para ulama di antara di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Dan Allah ridha kepada siapa yang diberi syafaat. Tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Sebagaimana anggapan orang-orang yang datang kepada kuburan para wali. Mereka mengatakan bahwa mereka syafaat penolong-penolong kami. Allah menyindir wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka menyembah selain Allah. Ya. Dan mereka mengatakan kami tidak menyembah. Mereka menyembah selain Allah, Allah menyindir mereka menyembah selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat dan mereka mengatakan haula sufauna indallah mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka membantah bahwa kami enggak menyembah kami hanya datang ke kuburan kalau menyembah maka kepada patung kami tidak menyembah mereka kami hanya mengatakan mereka bisa memberikan pertolongan pada Allah bantahan mereka ini ketika Allah membantah mereka menyembah, mereka juga membantah. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami nggak nyembah mereka. Supaya mereka menjadi pendekat kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan semula yaitu haula syufa'auna indallah, mereka penolong-penolong kami yang bisa memberikan syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap tidak mungkin ya syafaat diberikan kepada orang yang tidak diridai Allah dan tidak mungkin Allah memberikan izin sembarangan kepada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diizinkan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba kepada hamba-hamba Allah kepada umatnya, sebagaimana beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." wa kullu nabiyyin wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a akhrajahu bukhari muslim bahwa setiap nabi punya doa yang mustajabah dan masing-masing nabi menyegerakan doanya di dunia ini dan aku menyimpan doaku di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku dan sawah tersebut insya Allah akan didapatkan bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi sementara kaum muslimin datang berbondong-bondong untuk mencapai dan mengharapkan hajatnya ke gunung, ke batu, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap memiliki karomah, dianggap memiliki barokah dan seterusnya dan mengatakan mereka lah penolong-penolong kami. Ketahuilah sekali-kali tidak demikian, justru mereka akan saling berlepas diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u wa ra'aw al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Karena ikut-ikutan dulu, menyembah ini, menyembah itu. Minta kepada kuburan, datang kepada anak kecil yang dianggap bisa mengobati sampai berebut, sampai air selokan diambil, tanah-tanah selokan diambil. Ini menunjukkan sungguh kesyirikan yang ada di permukaan bumi ini di masa sekarang benar-benar harus kita perhatikan dan kita dakwai kaum muslimin dari orang terdekat kita untuk menjauh itu. Karena mereka akan berlepas diri dari kita nantinya. Ketika melihat azab dan sudah tidak ada kasih sayang, terputusnya sebab-sebab kasih sayang dan mengatakan orang-orang yang diikuti ya, orang-orang yang mengikuti mengatakan kepada orang yang diikuti ya, seandainya kami punya celah ya punya punya kesempatan dulu berlepas diri, kami berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, jangan gadaikan akidah saudara, jangan gadaikan iman saudara, taruhannya ada surga atau neraka. Kalau kita sakit di dunia ini dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita lakukan. Namun apabila kita mengambil sebab-sebab yang tidak disyariatkan, bahkan menjerumuskan kita kepada jurang kenistaan yaitu kesyirikan, maka adalah sebagai taruhannya Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita mati dalam keadaan seperti itu. Maka baca ayat, baca ayat kursi. Banyak kaum muslimin sudah menghafalnya. Namun pendeknya ayat ini dan besarnya dan agungnya isi dalam kandungan ayat ini, juga fadilahnya, keutamaannya, maka jangan sia-siakan umur kita untuk memahami ayat ini bagaimana maknanya lafaz Allah, bagaimana Al-Hayyu Al-Qayyum, ulama membicarakan hadis, hadis yang membicarakan hadis tersebut. Bagaimana makna bahwa Allah memiliki hanya Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada isi dalam diantara keduanya. Maka kalau orang memahami betul, dia tidak akan pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Maha tahu apa yang ada di antara mereka wa ma khalfahum, apa yang ada di depan mereka dan juga apa yang ada di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha tahu apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima Dan tidak ada pun yang mengetahui ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم dan luasnya kursi Allah seperti langit dan bumi tidak ada yang bisa menjaganya wahwa al aliyul azim dan Allah maha tinggi dan maha agung maka di samping dibaca di pagi dan sore ayat kursi ini maka dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya pada setiap selesai sholat sebagaimana hadis dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu taala an namanya adalah Sudai bin Ajlan beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a al kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Nabi SAW bersabda barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ikhwan fiddin rahimani wa Ketahuilah betapa tinggi dan betapa agungnya ayat kursi ini. Bacalah pada setiap pagi dan setiap sore. Dan ini merupakan ayat yang sangat agung dalam kitab Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Mundir, ayu ayatin fi kitabillahi a'dham?" Wahai Abul Munzir, Abul Munzir kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Qala Ubay, fadaraba sadri, thumma qala, lahinaka al-ilm, thumma qala, walladhi nafsi Muhammad biyadih, inna lihadil ayah lisanan wa syafatain. Ya taqaddasal malik inda saqil arsh. Ya. Kemudian Ubay Meka'ab mengatakan Nabi kemudian me memukul dadaku Kemudian mengatakan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebahagiaan kepadamu dengan ilmu Lalu beliau juga bersabda Demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya Sesungguhnya <clears throat> uh, lisan dan kedua bibir yang membaca ayat kursi ini, maka Allah Subhanahu wa taala uh, akan mensucikan inda saqil arsy yaitu nanti di arsy Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka insyaallah selanjutnya mudah-mudahan kita bisa membahas ya uh, uh, zikir pagi petang ini ya karena diharapkan kita bisa istiqomah untuk menjalankannya sehingga kita juga bisa istiqomah menjalankan zikir-zikir yang lain. Demikian barangkali keterangan ini sampai di sini. Kemudian kita berikan waktu kepada Akhi Ihsan. Tafadhol. Ya, pendengar demikian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz mahfud umri Allah ta'ala dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan sore hari ini yang tentunya berkaitan dengan tema Anda bisa layankan pertanyaan di line telepon 021 823 6543 dan untuk yang pertama akan kita angkat dari telepon ya, Assalamualaikum eh. Saya terputus ya kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 dan kita angkat terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad Pak di Tebet. Iya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya. Ya, Kalau melihat dari hadis itu, saya pengen tahu manusia seperti apa yang bisa melihat jin. Satu, kedua, ya. itu kan ucapan ataupun uh, eh, ya ucapan atau usulan dari jin. Ya. Tapi itu dibenarkan atau memang hanya khusus untuk masalah ini saja? Iya, iya, iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jin merupakan makhluk goib ya ya, dan tidak tahu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya, hanya di sisi Allah hanya Allah di sisi Allah pintu-pintu atau kunci-kunci yang gaib ilmu gaib hanya milik Allah tidak ada satupun orang yang tahu tentang yang gaib ya kemudian juga dalam ayat ya Allah berfirman yang maknanya dia mengetahui kalian dia melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihatnya yaitu jin. Nah, mengapa di sini jin menampakkan apa namanya kelihatan? Apakah orang bisa melihat jin? Maka ini adalah penampakan, bukan bentuk yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah perkara yang goib dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang yang goib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia menampakkan diri dan penampakan di sini jin bisa menampakkan apa saja, bisa menampakkan apa namanya. Uh, binatang bisa menampakkan seperti manusia dan seterusnya dan seterusnya kemauannya. Dan ini semua karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah semua disamai jin kemudian dibenarkan? Tentu saja tidak ya. Kalau kita mengatakan apakah khusus untuk ini? Iya. Ya. Hanya untuk ini, untuk yang lainnya kita tidak jangan mempercayainya ya. Karena apa? Karena itu tadi e, bergaul dengan jin sebagaimana dalam Quran dikatakan dalam surat jin ya وكان الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم jinni manusia sebagian manusia itu ketika ada keperluan ke lembah mereka minta perlindungan kepada jin dan itu menambah dosa kepada mereka. Maka jangan sekali-kali bergaul dengan jin ya. Jangan sekali-kali percaya. Kalau memang apa yang disampaikan jin sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya kita ambil ya. Kalau kita tidak tahu, maka kita jangan mengambilnya. Apalagi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada bisikan-bisikan demikian. Allah wa a'lam. Demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa mu di mana? Dengan juga ya. Syah. Taib silahkan. Uh, eh, ini Ustad ya, uh, kalau zikir pagi petang itu sebaiknya hmm. dibacanya uh, setelah kita sholat asar apa hmm. uh, sekitar jam berapa gitu. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk pada maghrib itu membaca hmm. surat Al-Ikhlas, al falak dan Anas itu hmm. tiga kali atau satu kali Ustad. Ya. Mohon ya. penjelasannya ya. Allah khairan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun membaca uh, zikir pagi dan petang ya itu dibaca setelah sholat asar sampai matahari terbenam ya sebagaimana hadis tadi Nabi SAW bersabda ya bahwa ah, lebih baik aku apa namanya uh, duduk bersama orang berzikir dari pagi sampai petang ya kemudian membaca ayat kursi tadi ini lebih baik daripada membebaskan empat budak dan juga firman Allah tadi ya, dalam surat Eh, surat apa ini? Surat Al-A'raf ayat kurang lebih 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika" ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudubi wal asal zikirlah beringatlah pada Tuhanmu dalam dirimu ya dengan rasa takut kepada Allah dan wa khifah yaitu wa khifah dengan rasa takut kepada Allah tanpa jahr tanpa mengeraskan suara dan uh, bil wal asol di waktu pagi dan waktu petang. Nah ini. Nah pagi waktu itu petang di sini adalah sebagaimana penjelasan hadis Nabi tadi yaitu sebelum terbitnya matahari kalau pagi dari waktu setelah subuh dan setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Demikian. Adapun ayat kursi ya kalau habis subuh kita membacanya tiga kali dan habis maghrib kita baca tiga kali setiap sholat Adapun uh, pada yang lain, pada kulli sholah yang lain, kita baca ayat kursi satu kali. Ya, ya demikian. Dan untuk surat Al-Ikhlas dan Mau'izah ini juga tiga kali ya untuk maghrib untuk maghrib betul hmm, ya afwan ya untuk ayat, ayat kursi ya ayat kursi uh, dibaca sekali untuk al muawidat ya uh, yang kita ini adalah dibaca tiga kali ya, ya. afwan satu telepon kembali kita akan angkat bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Dalam materi kegiatan nafas pada kesempatan sore hari ini, formal kita berikan kesempatan untuk Anda. Iya. Assalamualaikum. Iya, ya. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa umur di mana? Saya dari Ibu, Ibu Ati dari RS Indaropa. Pak. Oh, iya, ya, silakan, iya, silakan. Silakan. Begini Pak. Iya, iya saya punya keluarga di kampung. Iya. Dia ahli ibadah, sholatnya juga ya. bisa, sholat tahajudnya juga rajin gitu Pak. Iya, iya. Tapi ya kedukunnya terus gitu Pak. Hmm. Terus saya kan ini ada ada ada buku dari ya-, Ustadz Yasid itu yang pikir pagi sore. Iya. Saya kasih tahu, saya kasih juga tuh iya. bukunya. bukunya. Ya. Saya bilangin kalau ini jangan mau dukun melulu. Iya mm iya. yeah, Yeah. Itu ini ada bukunya kalau mau dikir ini. Iya. Yeah. terus saya bilangin gitu terus. Yeah. Rupanya dia gini. Rupanya dia suka ngobatin juga sama orang-orang gitu. Iya iya. yeah. Dan dia bilang gini. Nah bagaimana dengan saya katanya? Saya kan suka dimintain obat sama orang gitu orang yeah. itu juga kalau sakit pada datang ke aku gitu yeah. supaya dia pakai obatnya pakai doa ini Pak Ustadz iya. doa sultan gitu iya, apakah yeah. itu dibenarkan Pak Ustadz iya iya begitu iya, saja iya. iya. baik ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi perkaranya datang kepada dukun kemudian mengobati ya jadi orang pada rukun sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Dawud dan yang lainnya." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia mengingkari ya. Dan juga lewat yang lain mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari ya ini waliyadzubillah oleh karena itu jangan sekali-kali kita mendatangi dukun kecuali datang dalam rangka untuk ingkar mungkar memberikan nasihat maka nggak apa-apa nggak masalah dan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Adapun datang kemudian berominta petunjuk minta ini maka ini larangan keras untuk datang kepada mereka dan jangan sekali-kali dikibuli oleh mereka ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan masalah mengobati Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa nazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan min di sini di antara ya, ada yang mengatakan tabaid, tapi saya Soimin mengatakan adalah lil jins ya. Yaitu semuanya, bukan hanya sebagian dari Al-Qur'an. Itu adalah obat ya. Obat yang rahmat bagi orang beriman. Artinya kita bisa berobat dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis seperti dengan surat al Fatihah atau juga bukan Quran bukan hadis ya kalau dengan doa sultan tadi lihat dulu bagaimana isi doanya karena itu ruqyah boleh sebagaimana pernah dilakukan oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah Nabi bersabda la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fi syirkun tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan nah tidak mungkin kalau Nabi mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an atau sunnah kemudian beliau mengatakan ada kesyirikannya, tidak mungkin. Artinya yang namanya rukyah itu boleh dengan doa yang lain, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dengan dengan bahasa Arab ya. Kemudian tidak apa namanya? tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan yang pernah dilakukan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian, Allah a'lam. Baik, Untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Iya berkenaan dengan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya kita yang bertanya, bagaimana dengan zikir atau doa yang disenggarakan oleh kaum muslimin yang sering kali kita lihat dan kita saksikan yeah. yang dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang di mana mereka berdalil yeah. ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membolehkannya dan hadis Rasulullah di antaranya adalah yeah. majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Iya, iya. Ketika yeah. disampaikan tidak ada dalil pelarangannya. Bagaimana yeah. uh, tanggapannya jazakallahu khair? Yeah. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. E, sebagaimana juga hadis yang saya bacakan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai ya sebagaimana beliau katakan lian aqdam aqaumin Allah ya hmm. bahwa aku lebih suka aku duduk bersama kaum yang berzikir pada Allah ini sigoh sigoh jamak ya di mana siwah jama' ini difahami ya, oleh mereka yang mengadakan zikir jama'i untuk mengadakannya. Namun ya orang yang hidup di masa Nabi SAW dari kalangan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat yang mulia, beliau termasuk mufassir ya. Di antara orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ulama di zamannya. Apa yang beliau sampaikan ya ketika berada eh, apa namanya Abu Musa al ashari mendapatkan satu kaum di masjid itu mereka mengadakan dikir bareng ada pemimpinnya mengatakan kabiru mi'a sabihu mi'a takbir 100 kali tasbih 100 kali maka Abu Musa al ashari ya beliau datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beliau menyampaikannya ya setelah subuh beliau menyampaikannya kemudian apa kata Abdul bin Mas'ud apa yang kamu lakukan aku menunggu engkau akhirnya datanglah Abdul bin Mas'ud ke majelis tersebut ya kemudian apa kemudian ditanya ya Kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi sementara sahabat Nabi pakaiannya belum lusuh, tempat-tempat minum dan makanannya belum hancur, artinya masih hidup sahabat Nabi kalian menjalankan itu ya sebagaimana hadis dari dengan sanad yang yang sahih ya maka orang-orang tersebut mengatakan bahwa ya Abu Ab Abdurrahman kami tidak melakukan kecuali kebaikan apa jawaban beliau kam min muridin lil khair lan yusibah berapa banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan namun tidak sampai. Nah maka ini tidak mungkin seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang namanya zikir bareng-bareng itu perkara yang yang yang umum sehingga ter terhalang kepada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga Umar bin Khattab juga pernah beliau ya menghukum satu kaum yang zikir bareng-bareng doa bareng bersama-sama untuk kepentingan uh, sultan ya suatu pemerintahan kemudian beliau menghukumnya dengan memecutnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Waddah. Dan ini uh, perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ya bahwa uh, ada orang yang mengatakan Eh, kepada Umar mengatakan bahwa Abu Musa Al-As'ari, Dakalna Rabbuna." Telah menyebutkan Tuhan kami tentang kami kepada kami fayaqra wa hum yastami'una liqiraatihi ya dia sebagaimana saya eh, sudah mengatakan yang yang lengkapnya begini kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jastama'u ya, amaru wahidan minhum yaqra sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berkumpul menyuruh seorang di antara mereka untuk membaca wanah yastami'un dan orang-orang mendengarkan. Wa kana Umar yaqul Abu Musa dan Umar berkata kepada Abu Musa, "Dzakarana Rabbuna telah menyebutkan pada kami, ha, ah, Rob kami, fayaqra wa hum yastami'una dan salah seorang membaca, yang lain mendengarnya, mendengarkannya, tidak baca bareng-bareng. Ya. Kemudian juga disebutkan uh, di dalam apa namanya uh, lisan Arab wa maklum min lisan Arab annahum law ra'au jama'ah qaja ijma'u liqiraatil Qur'an ala ustadihim wa rajulun wahid yaqra'ul Qur'an la jaza an yaqulu haula jama'atun yadrusuna ilm wa yaqra'u wa yaqra'una ilma wal hadith wa in kana al-qari' wahidan ya yang sudah maklum dalam lisannya orang Arab, dalam bahasanya orang Arab, dalam kebiasaan orang Arab untuk berbicara. Ketika mereka melihat sekelompok orang berkumpul membaca Quran ya di depan ustadz mereka, di depan guru mereka, seorang di antara mereka membaca Quran. Ya, mereka berkumpul, maka boleh untuk mengucapkan ya bahwa mereka ini sedang membaca Al-Qur'an dengan sigoh jama ya haula jama'atun yadarusunal ilm mereka sebuah jamaah sebuah sekelompok orang yang sedang mempelajari ilmu ya maka ya, wa yaqra'ul ilm wal hadis meskipun yang baca satu ini dikatakan dengan sebuah jama' ya dan bantahan dari sahabat ada Abdullah bin Mas'ud dan juga Umar bin Khattab tadi cukup bagi kita bahwa zikir bersama-sama ini ya meskipun sirah jamak yang ada dalam Hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bersamanya. Dan apa kata Ibnu Kasir? Perhatikan kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin yang biasa menjalankan zikir berjamaah bareng-bareng. Perhatikan, coba saudara buka tafsir Ibnu Kasir, di mana Ibnu Kasir ini adalah siapa? Seorang ulama besar yang madhabnya syafii Ya, ketika beliau menyampaikan tentang apa? Tentang e, dalil atau apa namanya? penjelasan ayat. Wa qala kafaru surah Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil amanu law kana khairan ma sabakuna ilaih. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, seandainya itu baik. Seandainya ia baik, apa ia itu? Adalah Islam, ya Al-Qur'an, ya Tentu saja mereka tidak mendahului kami. Siapa mereka kata orang kafir adalah orang Islam, orang beriman di kalangan budak karena mereka menganggap budak-budak itu orang gak baik, orang yang rendahan. Kalau memang Al-Quran Islam itu baik, tidak mungkin mereka mendahului mereka, mendahului orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy itu. Maka pemahamannya adalah sudah pasti apa yang dibawa sahabat adalah baik. Kemudian apa kata Ibnu Kasir? Maka semua perkataan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat termasuk perbuatan bid'ah. Apalagi di sini seorang sahabat bahkan lebih dari satu orang sahabat mengingkari perbuatan itu. Dan perkataan sahabat hujjah ya apabila tidak ada yang eh, tidak ada yang mengingkarinya ya perkataan sahabat adalah hujjah apabila tidak ada yang mengingkarinya dan ini dan bisa seperti ijma apabila sudah tersebar dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada yang mengingkari eh, perkataan atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Terima Ustaz, kita angkat kembali dari telepon bagi para pendengar yang bertanya silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Dengan Umo Wildan di Tangerang. Baik, silakan. E, mau tanya ini, Ustaz, terkait ya. dengan zikir pagi dan petang. Ya. E, bagaimana kalau zikir pagi dan petang itu e, kita tidak bisa dalam keadaan e, apa kondisinya tidak bisa duduk tenang. Iya. Karena e, apa ya sambil mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Yeah. Nah, terus kalau seandainya jumlah bilangannya itu kan dia terkait ya. Mm. Uh, kita uh, lupa dengan jumlah. Yeah Nah itu bagaimana gitu. Ya. Terus apakah juga harus lengkap? Uh, hmm. Kan dia cukup banyak ya. Iya. Bagaimana ya. jika kita uh, tidak membaca tidak semuanya? Iya, gitu. iya, iya. Paham nah, ya. kasih saya gitu aja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang idealnya kita membaca berzikir itu ada adab, adab ada etikanya ya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa karena zikir yang kita baca juga diantaranya doa ya. Namun ya uh, apabila kita tidak bisa melakukan adab itu dengan dengan baik, maka fattakullah mastatatum. Bertakwalah pada Allah semampu kita. Ya. Zikir kepada Allah dalam keadaan apa duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan apa saja. Boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya jelas akan beda dengan kita duduk dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita, jelas itu akan beda. Oleh karena itu, ya, mari kita berupaya semaksimal mungkin ketika kita berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati kita memahami apa yang kita baca. Adapun apakah harus dibaca semua kembali kepada kemampuan fattaqullaha mastata'tum. Ya kalau sekarang belum memulai, mulai sekarang juga. Nih sore ini kita mulai baca ayat kursi kepada yang mendengarkan semua, ya, kepada yang mendengarkan siaran ini, jangan ditunda. Langsung bergerak dan gerakkan bibir kita, bibir gerakan bibir saudara membaca ayat kursi. Sekarang juga jangan ditunda sehingga apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dengan apa? Dengan kita menjalankan ilmu yang sudah kita tahu ini untuk bisa menjalankan pada kesempatan yang lain. Demikian. Baik, kita angkat kembali dari telepon di -6543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa bapak di mana? Dari Nugroho pak. Di mana pak Nugroho? Di Kerangka. Baik, silakan pak. Ini Pak Ustadz saya mau tanya nih. Iya. Ini sekarang ini kan kondisinya seperti ini baik moralnya, iya, terus ekonominya. Iya pak, iya. Nah, terus sekarang banyak juga di media itu yang iklan-iklan dukun itu loh Pak. Iya, iya, iya, iya. Yang ada yang ketik rekspasi lah segala ya, macam. Iya, iya, Pak. Tapi kok MUI sendiri itu kayaknya nggak ada respon, respon gitu loh ya. untuk mengatikan bahwa bagaimana gitu Pak. Kita kan jadi prihatin ya. Iya. Iya. Padahal Ya. Nabi Muhammad sendiri kan mengajarkan bahwa nggak usah pakai dukun-dukunan lah kan gitu ya. Iya iya. Langsung aja amalan yang sudah ada. Ya. Entah ayat kursi, entah ya. al-waqi'ah, entah al-muluk kan gitu Pak ya. Baik, itu saja. Nah itu aja deh Pak Ustaz. Iya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oleh karena itu ya, eh, pelarangan hak itu tidak kita tidak akan menunggu siapa-siapa saja yang namanya dakwah mengingkari kemungkaran, maka kita jalankan semaksimal mungkin yang datangnya dari berbagai macam arah karena memang e, larangan tersebut sangat tegas yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan dan diutusnya Nabi setiap Rasul kepada umat ini memang tugasnya adalah agar me, apa namanya membantar, memberantas kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajatanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul, tugasnya agar mereka hanya menyembah kepada Allah saja minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Wa faida ya maritu fa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkannya. Kita minta kepada Allah dengan juga menjalankan sebab-sebab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan dan demikian. Maka kita ya tidak perlu berputus asa meskipun siapa saja tidak menjalankannya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, "Kenapa sih kok dakwah tauhid terus? Kenapa kok ini terus?" Ya, Padahal coba kita kita fahami dan kita uh, lihat ya bagaimana seorang imam munafik ya, seorang pemimpin tauhid. Orang-orang yang bertauhid siapa itu? Nabi Allah Ibrahim apa yang katakan berdoa kepada Allah wajnubni wa min an na'budal asnam ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala dari kesyirikan Ya, sampai ada bab khusus al min syirik dalam kitab tauhid. Ini menunjukkan bahwa jangan merasa aman dari masalah kesyirikan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid beliau mengatakan hanya orang-orang bodoh saja yang merasa aman dengan kesyirikan. Dan buktinya sekarang sudah berbagai macam eh, dakwah yang disampaikan masalah tauhid namun masih banyak orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kesyirikan. Oleh karena itu, kepada Bapak tadi yang menyampaikan, mengambil bagian apapun, mungkin hanya menyebarkan selebaran untuk dakwah tauhid. Ini ada dakwah tauhid, ayo datang, ini datang, ambil bagian. Sekarang kesempatan kita untuk mengambil bagian yang sangat besar dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ustaz, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Iya. Agak keras. Menanyakan hmm. nyimpang daripada kajian mungkin ya. Bagaimana ya. katanya uh, eh, uh, manakib bahwa siap berupa diri itu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Benar apa enggak kira-kira gitu? Iya, iya, iya, iya. Iya, iya itu saja Bapak. Ya. ya. Iya, jazakallah khair ya. Ya, banyak perkara-perkara yang dinisbatkan atau dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, perkara-perkara yang tidak benar ya. Beliau adalah seorang yang muwahhid. Ya, seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun generasi berikutnya inilah ya sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Nuh, al-hulu fis solihin. Ya, sung, ber apa namanya? berlebih lebih tapi orang soleh. Ya sebagaimana terjadi masa Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus. Bisa dilihat di surat surat Nuh ya ayat yang ke-23 kurang lebih. Wa qalu la alihatakum wa la wa la mereka berkata jangan tinggalkan aneh kalian Tuhan-Tuhan kalian Jangan tinggalkan wat Suat Ini adalah nama-nama orang soleh Orang soleh Beribadah kemudian setelah meninggal, hilanglah masanya, di, masa kebaikannya, kemudian didatangi kuburannya, Di oleh syaitan bagaimana kalau kita beribadah, kemudian kita bikin gambarnya tinggal busuk. Yang sekarang kita lihat juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah ini, ini bisa bisa dibuka tafsir apa saja, tafsir mukasir, tafsir atau ya, dan yang lainnya. Semua menjelaskan tentang awal syirikan yang muncul di masa umat Nabi Nuh yaitu gara-gara berlebihan dalam mensikapi dan menghadapi orang-orang solehnya ketika meninggal dunia. Kemudian beton membisiki mereka bahwa mereka yang bisa memberikan manfaat, bisa begini, bisa melakukan perkara-perkara yang harusnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ustaz, kembali kita angkat dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada sebuah kitab kecil yang menampilkan atau yang um, ya ada zikir-zikir pagi petang dan sorenya dan kemudian ada tambahan doa di belakangnya yang tidak tahu dari mana asalnya yang disebut dengan al-maqsurat. Hmm. Bagaimana apabila kita membaca kitab ini? Jazakallahu khair. Iya. iya. Ya apa namanya? Zikir adalah ibadah ya dan ibadah itu tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah. Karena ketika membaca sesuatu dan disampaikan fadilah, fadail keutamaan keutamaannya, maka tidak boleh seseorang ya mengatakan keutamaan kecuali Allah dan Rasulnya mengatakan keutamaan. Maka di sini tauqifiyah, yaitu maksudnya tauqifiyah harus ada dalilnya yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Dan zikir ibadah dan al-aslu fil ibadah al-man'u, hukum asal dari ibadah itu terlarang. Nah, syariah kecuali sudah disyariatkan, ya. Al-aslu baratul dimma hukum asalnya kita lepas dari tanggungan, gak ada hukum kecuali sudah ada hukumnya. Nah, kalau memang tidak ada kemudian diada-adakan maka kita ya me, apa namanya me, me, memberatkan nah, nah, oleh karena itu, ya, silakan ambil sesuatu yang sudah uh, disebutkan sumber-sumbernya sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kita dalam menjalankannya bisa menenangkan hati. Ya, sementara kalau kita lihat rotibul haddad dan sebagainya, di mana kecenderungan kaum muslimin yang penting ya, sudah apalagi pulang nah, ini sudah banyak diambil. Nah, ini oleh karena itu kita lihat ya alhamdulillah ya beberapa kitab dan buku sudah ditulis dengan sumber-sumber yang jelas sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kenapa ya kalau ada pilihan begitu kemudian memilih sesuatu yang nggak jelas nah, maka pilihlah yang sudah jelas yang sudah apa namanya eh, kerjakan sehingga bisa membuat ketenangan hati dalam beribadah kembali kepada tadi asal-asal apa namanya kaidah-kaidah di dalam beribadah demikian Allah alam Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan sore hari ini dari Ibu Nabi Kudayasat bagaimana cara kiat-kiat apa saja agar hati kita ini bisa hadir pada saat kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. ya, Iya. Di antaranya ya pertama ya kita lepaskan semua kesibukan-kesibukan yang mengganggu pikiran kita. Kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya di antara etika-etika dalam ber ya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paham kita baca kalau kita fahami apa yang kita baca dari terjemahan yang sudah ada, kemudian insya Allah ini uh, penjelasan singkat barangkali yang bisa memberi, membantu kita untuk lebih memahami lagi ya seperti tadi ayat kursi, lafadz Allah, seperti penjelasan ulama bagaimana Al Qayyim menjelaskan lafadz Allah Subhanahu wa taala ini, ya kemudian apa itu Al Hayyu Al Qayyum, bagaimana berdoa tidak akan Allah berdoa dengan ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian mengetahui memiliki dan kita sadar semuanya itu paham makna dan apa maksudnya maka kita sudah tidak ada lagi kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika pada titik-titik tertentu ya dia mengkaitkan apa yang dia ucapkan kepada Allah hatinya dia bergumam kabulkanlah ya Allah ketika berkenan dengan kekuasaan dan keagungan Allah betapa kerdilnya dan kecilnya kita ini maka tidak untuk kemungkinan air mata menetes dari mata kita Sebagaimana Nabi SAW ketika minta salah seorang sahabat beliau membaca Al-Quran, kemudian beliau menetes air mata beliau dan beliau mengatakan cukup cukup hasbuk gitu. Nah inilah diantaranya yang paling utama fahami maknanya dulu. Sehingga setelah faham maknanya akan lepas dari dan bebas dari kesibukan yang lain. Ya kecuali kita konsentrasi pada pemahaman itu dan hati kita bisa hadir. Banyak orang yang karena kurang paham makna sehingga apa? hatinya lalai kemana-mana ini. Allah alam. Banyak banyak lagi yang lain ya. Ya saya mungkin uh, sebagai kesimpulan akhir dari uh, materi sore hari ini, ya, Ya. Uh, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, pertama zikir tidak bisa lepas seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikan tidak bisa lepas dari air. Kemudian zikir bisa membuat hati lembut orang-orang yang hatinya keras lalu uh, apa namanya <clears throat> kita berzikir zikir yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena zikir adalah ibadah ibadah ibadah al zikir adalah ibadah hukum asal ibadah terlarang tidak boleh kecuali yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya adalah pahami zikir yang kita baca sehingga kita bisa khusyuk dan bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala.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 ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما demikian kajian ilmiah pada kesempatan sore hari ini dari pembahasan atau nufus yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Mahfud Umari al Syafidahullah Ta'ala. Semoga apa yang tadi kita ikuti dan kita simak selama kurang lebih satu setengah jam bermanfaat bagi kita dan tentunya menambah pengetahuan dan faidah ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Pendengar raja Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami sampaikan beberapa info kajian yang insya Allah Anda bisa ikuti yang pertama insya Allah pada petang hari ini pada maghrib insya Allah akan disenggarakan kajian ilmiah dengan pembahasan syubhat dan syahwat secara langsung oleh Al-Ustaz Maududi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian disenggarakan di Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Tepatnya kurang lebih 1 km setelah perumahan kota wisata Cibubur Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Masjid Al-Barkah Dan insya Allah kita akan siarkan secara langsung juga di frekuensi 756 AM Kemudian setelahnya jangan eh, lewatkan kajian malam nanti kajian tajwid dan bimbingan tilawatil Quran dengan pembicara Al Ustaz Ali Subana filahullah taala langsung dari Studio Roja dan kemudian kami sampaikan juga kajian yang bisa Anda ikuti pada beberapa hari ke depan. Di antaranya insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah dan telaah kitab dengan judul Perbedaan Ulama Mekah dan Najd dalam Masalah Akidah. Pada hari Ahad tanggal 8 Maret 2009 dengan penyaji Ustadz Ali Saman LC di Masjid Raya Takwa Perumahan Bumi Bekasi Baru Jembatan 11 Rawa Lumbu Bekasi ya kemudian kajian yang insyaallah dalam waktu dekat akan diselenggarakan kajian ilmiah dengan tema hukum seputar suami istri bersama Ustaz Abu Haidar Filahullah Ta'ala di Masjid Imam Syafi'i Jalan Perumahan Pondok Cilengsi Permai Kajian insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur dan kajian terbuka untuk umum untuk ikhwan dan untuk akhwat. Untuk informasi lebih lanjut anda bisa hubungi di nomor telepon 324 80516 324 80516 tema dengan tema hukum seputar suami istri bersama Al-Ustaz Abu Haidar Asundawi insyaallah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur. Dan kajian ilmiah yang saya juga akan diselenggarakan dalam waktu dekat dengan pembahasan uh, kitab Ensiklopedia Penghujatan Sunnah. Kajiannya akan diselenggarakan di Perumahan Limus Pratama, Musola Al-Falah, Jalan Tegal 7, Perumahan Limus Pratama Regensi dengan pembicara Al-Ustaz Zainal Abidin Asy hafizahullahu taala. Kajian dikhususkan untuk kaum muslimah dan kajian diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari pukul 10 pagi sampai dengan uh, menjelang zuhur bagi para pendengar rojal khususnya kaum muslimah yang berada di sekitar wilayah Cilengsi ataupun Bekasi. Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Musola Al-Falah Jalan uh, Tegal 7 ya Perumahan Limus Pratama Regensi dengan pembahasan salah satu karya ilmiah beliau Al Ustaz Zainal Abidin Afizahullah Ta'ala yaitu ensiklopedia penghujatan sunnah. Jangan lewatkan pukul 10 pagi tanggal 18 Februari 2009 pada hari Rabu. Demikian beberapa info kajian yang bisa kita sampaikan dan selanjutnya akan kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim sampai kita ikuti di kemenangkannya Adam maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنا